الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده السلام الله حيث التحية الإسلامية تحية الطيبات المباركة تحية المجلة التي على الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Allah perjuangkan kita di dalam kajian rutin pagi hari yang pertama dari rekan-rekan panitia kesempatan pagi hari insya Allah kita membahas salah satu sosok yang paling mulia di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Setiap kali disebut nama Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar selalu mengatakan dia adalah Sayyiduna. Abu Bakar itu adalah tuan kita semua yang senantiasa Umar juga Abu Bakar adalah Sayyiduna yang telah membebaskan Sayyidina Abu Bakar adalah tuan kita semua yang telah membebaskan tuan kita semua Tuan kita yang pertama adalah Abu Bakar Sementara tuan kita yang kedua merujuk kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal merupakan seorang berkebangsaan Habasyah. Apa yang kemudian disebut sebagai Habasyah adalah negeri-negeri yang hari ini meliputi beberapa negara. Yang pertama adalah Sudan, yang kedua adalah Ethiopia, yang ketiga adalah Eritrea, yang keempat adalah Somalia. Ini adalah wilayah yang dahulu disebut sebagai Habasyah. Ayub bilang bernama Labak Sementara ibundanya bernama Hamama. Karena kulit ibundanya hitam Jadi darah Habasyah Bilal sebenarnya berasal dari ibundanya. Bilang sering dipanggil sebagai Ibnu Saudara putra dari wanita berkulit Bila lahir pada kira-kira 43 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita menebak usia Bilal adalah 10 tahun di bawah usia Rasulullah. Karena ketika hijrah Rasulullah kira-kira berusia 52 tahun. bilang kerabat pada radhiyallahu ketika beliau masih kecil telah kemudian menjadi budak dari Bani Jumah. Bani Jumah ini salah satu suku di antara 12 suku utama Quraisy yang di antara mereka Bani Jumah itu terdapat seorang yang namanya Umayyah bin Khalaf. Yang Umayyah bin Khalaf ini seorang lelaki yang terkenal dengan sifatnya yang pertama bukan berani mengecut, yang kedua kejam di dalam memperlakukan para budaknya. Sahabat Rasulullah yang terkenal dari kalangan Bani Jumat adalah Sa'id bin Amir al jumat Tokoh yang disebut sebagai paling zuhud pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab karena ketika menjabat sebagai gubernur Armenia bahkan Sa'id bin Amir al jumat itu ketika dipanggil menghadap Umar dia hanya membawa bekal satu kantong kulit berisi air satu wadah tempat memasak dan kemudian satu buah tongkat dengan perjalanan yang sangat panjang dan berjalan kaki. Jadi di dalam Bani Jumat sebagaimana juga kabilah-kabilah yang lain ada orang yang sangat baik tetapi juga ada orang yang sangat keji seperti umatnya dan kalam. Kebertepatan bilang dan kelabah ini ada di dalam penguasaan Umayyah bin Khalaf. Maka Bilal hidup di sana sebagai seorang budak yang mengembalakan unta-unta milik dari Jumat dan khususnya milik Umayyah bin Khalaf. Upah Bilal sehari adalah dua genggam kurma. Upah Bilal dalam sehari adalah dua genggam kurma. Ini upah Artinya dua bulan kurma ini bisa sebagian dimakan, bisa sebagian dikumpulkan. Kalau sudah kumpul sepekan bisa dijual. Ini rumah Bilal. Sejak hari itu maka bila berubah sejak terputusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah mulai mendengar bagaimana kuatnya bersama para pemimpin Quraisy lain berbincang-bincang tentang Rasulullah. Bila menemukan satu paradoks di dalam perbincangan mereka. Pada satu sisi mereka mengakui betapa Rasulullah adalah orang yang jujur, betapa Rasulullah itu al-amin, betapa Rasulullah itu terpercaya, betapa Rasulullah itu dermawan, betapa Rasulullah itu baik hati, betapa Rasulullah amat sangat peduli kepada kaum fakir dan miskin dan itu membuat mereka amat sangat kagum. Betapa juga Rasulullah amat penyayang kepada para yatim. Semua kebaikan Rasulullah itu dicampurlah kisahnya dengan betapa kejinya agama yang dibawa Muhammad, betapa rusaknya agama yang dibawa Muhammad, Betapa buruknya pembicaraan Muhammad akhir-akhir ini dengan membacakan kalimat-kalimat asing yang belum pernah mereka dengar dan ajaran Nabi yang ada di moyang mereka. Kebesaran-kebesaran pemain dan dan para pemuda Quraisy inilah yang kemudian didengar oleh Bilal sebagai seorang budak yang melayani mereka. Tuannya Umayyah bin Khalaf kemudian sebuah waktu mengatakan bahwa Muhammad itu kita tidak mengenalnya sebagai seorang pendusta. Tetapi tidak bisa tidak kita harus mengatakan bahwa dia berdusta karena kita tidak ingin ajarannya berpengaruh bagi orang banyak. Muhammad itu bukan tukang sihir, tapi mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa dia tukang sihir agar kemudian orang tahu betapa berbahayanya mulut Muhammad yang bisa kemudian memisahkan suami dan istrinya, budak dari tuannya dan laki-laki dari saudaranya. Muhammad itu bukan seorang dukun, bukan pula seorang penyanyi, tetapi kita harus mengatakan demikian demi agar orang-orang terhindar dari apa-apa yang disampaikan Muhammad yang sangat berbahaya bagi kelangsungan usaha kita di dalam bisnis yang berpangkal pada sistem penyembahan berhala di kapal. Semua ini dilakukan oleh Bilal bin sampai kemudian dia sangat mengetahui tentang siapa Ahmad, maka dia pun mencari tahu Terpimpin oleh hidayah lalu dia kemudian bersyahadat di depan Rasulullah SAW dan sembunyi-sembunyi dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan pada masa itu yang aku kenal telah mengistiharkan telah memasyurkan, telah mengumumkan keislamannya ada tujuh orang mereka adalah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq kemudian ada Bilal bin Rabah aku sendiri dan Zaid bin Harithah Rasulullah dan Abu Bakar tidaklah kemudian mendapatkan masalah karena Rasulullah berada dalam tempatnya yang sangat terhormat Abu Talib dan pun Abu Bakar karena kedudukan dan kemuliaannya di tengah para orang Quraisy. Tetapi yang lain, yaitu beliau, Zaid dan kemudian Bila mendapatkan gangguan penyiksaan yang sangat parah dan kata Abdul yang termasuk di antara kami yang paling parah adalah bila. Setelah itu adalah keluarga Yasir yang menyusul masuk Islam, yakni Yasir, Sumayyah dan anaknya Anak. dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah bila kemudian memasuki agama Islam, menjadi orang yang termuliakan. Coba bayangkan kata kalian kalian di dalam soal hayat sahabat atau rijal kaulah rasul dan dunia lain dalam kitab beliau rijal kaulah rasul Khalid Muhammad Khalid mengatakan coba tanyakan kepada seluruh anak kecil di muka bumi ini di mana kemudian mereka mengenal agama Islam terbentang dari Indonesia di bagian timur Pakistan India negara-negara Arab negara-negara Afrika sampai kemudian ke Maghrib yakni Maroko tanyakan kepada anak-anak muslim seluruh dunia kenalkah mereka dengan Bilal maka semua orang akan menjawab semua anak juga akan mengatakan kami kenal Bilal dia adalah seorang budak yang kemudian masuk Islam menjadi mulia di dalam Islam dia ketika disiksa hanya mengatakan ahad ahad ahad dan akhirnya menjadi muadzin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayangkan kata beliau seorang budak berkulit hitam yang waktu itu dipandang sangat pandai dengan keislaman yang sangat agung, dengan keimanan yang sangat teguh, menjadi sosok yang begitu mulia dan tidak akan mungkin dilupakan sejarah sepanjang zaman. Namanya menjadi buah tutur yang baik, namanya menjadi satu pembicaraan yang manis di antara semua orang beriman sampai hari kiamat. Andainya bukan karena Islam, maka Bilal adalah seorang budak yang tetap seorang budak menjalani hidupnya sebagai seorang budak penuh rutinitas yang kering dan gersang hanya mengembalakan utang-utang setiap hari sampai dia mati. Dan dunia tidak pernah mengenali. Tetapi karena keislamannya, karena kemudian keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah dia buat tutur yang baik menjadi guru bagi alam semesta tentang bahwa seseorang diwajibkan di dalam agama ini untuk istiqomah seseorang diwajibkan di dalam agama ini untuk sembuh, seorang diwajibkan di dalam agama ini untuk kemudian beriman kepada Allah tanpa tergeming oleh tawaran maupun siksaan dalam bentuk apapun. Lalu dengan itu Islam memuliakan seorang budak berkulit hitam yang bernama Bilal bin Isya menjadi buah kekayaan Demikian pula Bilal telah menjadi bukti di dalam Islam betapa kemudian Rasulullah SAW mengatakan kullu bin Adam. Setiap manusia berasal dari Adam. Wa Adam Torah dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang Ajam kecuali dengan takwa. Dan bila telah menunjukkan bahwa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadi sosok yang mulia sepanjang zaman melampaui bahkan orang-orang Arab yang sezaman dengan dia melampaui bahkan para bangsawan Arab yang masuk Islam belakangan di dia melampaui nama-nama besar yang lain yang kemudian dikenal oleh Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kemudian yang dialami oleh Bilal sebagai yang telah banyak diceritakan di dikatakan disinggung di awal tentang ketika diketahui bahwa Bilal telah masuk Islam kemudian bin Allah mengatakan demi Allah tidak celaka itu matahari tidak akan terbenam kecuali dia akan kembali kepada lataran usaha. Maka kemudian dia menit sabila dalam satu riwayat dikatakan bila kemudian ditarik dengan paksa dari dalam kota Makkah pada siang terik yang sangat panas melewati pasir yang membara rendah pada yang lebih gersang di sana tangan dan kakinya diikat di tiang tiang panjang ke atas tubuhnya ditindihkan batu yang sangat besar dan membara, pasir di bawahnya menggelegar terkena sengatan panas matahari dan dihapus oleh Umayyah bin Khalaf dan kawan-kawannya dari Bani Jumat dicambuki dengan cambukan-cambukan yang sangat keras sampai koyak kulit dan dagingnya. Sebagian mengatakan sebagian dari kulit di punggung Bilal itu pecah-pecah dan kemudian berhamburan melengkung ketika disiksa. Luar biasa penyiksaan yang mereka lakukan dengan terus memaksakan Nabilah katakan bahwa kau beriman kepada Allah dan Musa. Kami lelah tidak satu lagi. Katakan bahwasanya kau kembali kepada Allah dan Musa maka kau selamat. Kata Bilal, aku tidak bisa mengatakannya. Dan Bilal terus saja mengucapkan ahad, ahad, ahad. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Bidak Rahman di Ahli Iman kitab beliau tentang tafsir ayat-ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu beliau mengatakan sebagian meriwayatkan bahwa tersebar apakah bila mengucapkan ahad ahad dan ahad itu tersebar bahwa bila hendak menghafal surah Al-Ikhlas yang turun sebagai wahyu yang ke-19 jadi surah Al-Ikhlas adalah wahyu yang turun pada urutan ke-19 dari rangkaian ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW dan bila berupaya untuk kemudian menghafalkannya. Tetapi dia belum mampu menghafalkannya. Yang teringat olehnya hanya kata ahab, ahad dan ahad itu. Yang teringat olehnya hanya kata ahad, ahad dan ahad itu. Maka dalam hal ini mungkin anda dibandingkan Bilal jauh lebih hebat anda. Karena anda sudah menghafal soal ikhlas mungkin sejak sebelum masuk ke tengah. Tetapi apakah surah Al-Ikhlas yang kita hafal memberikan kekuatan sebagaimana kata ahad yang kemudian dilakukan oleh Bilal? bila mengucapkan kata ahad dengan sepenuh keyakinan ketika dia kemudian berada dalam cambukan-cambukan siksaan-siksaan para setarik yang kemudian amat sangat membakar pasir pembara yang menggosokkan dan tindihan batu yang sangat keras itu dia kemudian mengatakan ahad, ahad dan ahad yang kata ahad itu memberikan kekuatan dia untuk terus bertahan tidak bergeming pada tawaran-tawaran orang-orang juga itu. Sehari pun mereka menyiksa, sehari pun mereka kelelahan. Ketika mereka lelah, mereka dulu dulu diangkat sesama mereka dan mengatakan demi Allah, aku lelah mengajar boleh? ini, aku lelah menyiksa boleh? ini. Sehingga mereka gantian satu sama lain. Terus menerus mereka menyiksa bila dan bila terus mengatakan ahad ahad ahad. Tanpa terus dengan keistimewaan yang luar biasa. Sampai pada hari itu matahari pun terbenam dan mereka beristirahat secara bilang di tingkat di luar rumah dibiarkan telanjang dan kedinginan karena cuaca yang sangat ekstrim amplitudo suhu angin yang sangat tinggi pada siang hari amat sangat panas sedangkan pada malam hari amat sangat dingin ketika itulah yang menggunakan Allah pada pagi hari maka mereka sudah bersiap-siap untuk menyiksa dan kembali meletakkannya di dalam siksaan sebagaimana yang mereka lakukan kemarin beberapa pukulan telah mereka daratkan. Umayyah bin Khalaf menonjok dengan menunjukkan yang amat sangat keras sampai kemudian bibirnya pecah dan giginya rompong. Amat sangat menyakitkan semua seksa itu sampai kemudian tiba-tiba datanglah As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Apakah kalian hanya membunuh orang hanya karena dia mengatakan Rabbu adalah Allah?" Nah, Abu Bakar Apakah kalian membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Rabbunallah katakan kepada keluarganya maka Allah akan bayar. Kesalahan Umar bin bayar bayarlah Abu Karena aku tahu aku suka membayar dengan harga tinggi. Maka bayarlah kuda ini karena aku sudah sangat tidak membutuhkannya sama sekali. Untuk saat karena dan kalau para sultannya tidak mempan kepada Bilal dan dia melihat kata Ahli itu telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Bilal. saat akan dengan kata Ahli itu cambukan-cambukannya, siksaan-siksaannya, patah dari bentar dan semua lara yang kemudian diberikan kepada Bilal tidak ada arti. Seakan-akan dengan kata Ahli itu betapa dekat Bilal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dengan kata telah tertampil di wajah Bilal satu gambar tentang surga. Betapa sementaranya hidup dan kalau dia nanti dia akan memasuki sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat mulia, yang berwarna hijau, yang penuh dengan pohon-pohonan yang buah yang dekat, yang di sana dia akan memakai sutra yang tebal dan hijau. Di sana dia akan melihat bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia akan melihat betapa pelayan yang dibutuh menyampaikan di dalam di sana dia akan melihat betapa kemudian surga itu dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan suci yang sangat agung dan indah. Seakan-akan dengan kata ahli telah tetap di surga itu telah hadir surga itu kepada Bilal tanpa menunggu kematiannya. Dengan begitu indahnya sehingga kemudian Bilal begitu kuat. Maka kasih mengatakan bayar, aku akan bayar Bilal ini. Berapa harga yang kau kendaki? Dengan iseng, Umayyah bin Khalaf mengatakan 12 rupiah. 275 dinar tolong kalikan dengan 2,25 juta karena itu dinar pagi ini saya cek di gradina.com ada yang bawa kalkulator kita biar bisa hitung harganya bila berapa 2,25 juta dikalikan 275 nah, ini ada 275 ya. ketemunya 618 juta 750 ribu rupiah. Ini harga yang dibayar oleh Abu Bakar Siddiq kepada Bilal. Kepada Umayyah bin Khalaf untuk Bilal. Ketika itu kemudian Umayyah bin Khalaf begitu membayar, begitu mereka bayarannya dengan cara matanya berbinar-binar berwarna hijau. Dia mengatakan bahwa anda yang Abu Bakar mau bayar satu rupiah pun sebenarnya aku rela saja. Ya. Jadi maksudnya Maksudnya upaya adalah untuk membuat nanti Abu Bakar kecil. Apa kata dia? Andai kau bayar Abu Bakar satu rupiah pun aku sudah berguna sudah ini sudah sudah tidak berguna bagiku. Satu rupiah berarti dua belas setengah dinar kalikan dua dua dua koma koma tujuh puluh puluh tujuh juta. Silakan hitung sendiri. Jadi seper dua belas dari yang harga tadi kira-kira ya eh, per dua belasnya 55 juta ya 55 juta kalau yang 50 juta saja sebenarnya aku sudah rela-rela tidak ada masalah tapi apa yang dikatakan sini bakal demi Allah walaupun kalau naikkan harganya menjadi 100 rupiah akan aku bayar 100 rupiah dikira tidak faktual dikatakan belakang anda pun kau naikkan harganya menjadi 100 rupiah berarti berapa? 1250 dinar untuk akbar berapa itu tadi? 1250 dinar berapa itu tadi? Eh, kira-kira 5 iya, miliar ya 5 miliar miliar sekitar lima betul lima miliar anda dan kau naikkan harganya dari seratus sekian pun pasti akan aku bayar sendiri maka bawalah pemain dukalan tan. kok tadi tidak aku hargai segitu ya kecil lagi inilah yang kemudian ditanamkan pada anggota asli di dalam hati mereka bahwa hati mereka telah mendapatkan siksa karena kemudian Allah Bakar telah membereskan bilang dengan harga 12 bukti emas yang dikatakan dalam sini andai kau memberikan harga 100 rupiah sekalipun akan aku bayar Rasulullah SAW mengetahui bahwa Siddiq membayar dengan 12 rupiah maka kata Rasulullah ya Abu Bakar mari kita berbagi kau enam aku enam Rasulullah ya Rasulullah aku sudah membebaskan bilang jangan kau ungkit lagi Abu Diri Rasulullah itu tahu tentang sahabatnya dan beliau juga berusaha untuk bisa menanggung bebannya. Maka beliau mengatakan, ya Abu Bakar bagaimana kalau kita berbagi? Kau enam, aku enam. Dari 12 usia itu. Kesedihan bapak Bakar sendiri mengatakan, sudah kami Rasulullah tidak penting lagi karena semua aku telah membebaskan Bilal. Dan karena membebaskan Bilal, membebaskan Amir bin Fuhairah ya membebaskan budak-budak yang lemah yang kemudian kemampuan kerjanya kecil dan kemampuan pembelaannya mungkin tidak besar kepada Siddiq Abu Bakar Abu Bakar ditegur oleh ayahnya kata ayahnya anda yang lebih baik muda membebaskan budak itu yang perkasa-perkasa tubuhnya yang kekar-kekar badannya agar ada yang bisa membelamu ketika terjadi masalah tadi kata Abu Bakar bapak Abu Bakar Siddiq maka kata Abu Bakar Siddiq Wahai ayat yang aku ini karena Allah. Aku tidak mengharapkan pembelaan dari mereka. Yang kuharapkan adalah pembelaan dari Allah Subhanahu Jadi yang dikatakan asli. Maka Abu Bakar kemudian masuk Islam. Di dalam Islam dia menjadi mulia. Dia satu majelis dengan Abu Bakar yang adalah bangsawan Arab. Dia satu majelis nanti dengan Suhaib bin Sinan yang adalah imigran dari Romawi dia satu majelis dengan Salman al yang pengembara dari Persia dia satu majelis dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang paling mulia di muka bumi satu majelis yang sangat indah satu majelis yang sangat mulia satu persamaan kedudukan yang belum pernah diberikan oleh agama atau sistem kenegaraan pada di muka bumi pihak siapapun belum pernah memberikan kesetaraannya seindah yang diberikan oleh Islam kepada Bilal dan Rabah yang itu golongan pada kita dianggap sebagai golongan muda dan bahkan berkembang di dalam hasanah tradisi Arab kulit hitam itu karena kemudian mereka adalah keturunan Yafiz bin Nuh alaihissalam yang kemudian Yafid sini didoakan oleh Nuh konon kata kata riwayat tidak sahih itu didoakan olehnya untuk berkulit hitam ke bawah sampai ke turunannya karena dia melakukan satu perbuatan dosa yang memalukan. Ini yang tidak sahih. Sehingga kemudian dijadikan pedoman oleh orang Arab untuk kemudian melihat orang yang berkulit hitam itu sebagai suatu kerendahan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan dengan sangat memuliakan kepada kulit hitam beliau mengatakan ketahuilah ketahuilah bahwa kemudian kalian punya hubungan yang sangat erat dengan para para Afrika yaitu yang berkulit hitam itu. Kenapa? Karena kalian dengan mereka memiliki hubungan nasab dan hubungan permisanan. Apa hubungan nasabnya? Hubungan nasabnya adalah tentang Hajar Ummu Ismail istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang Rasulullah sebutkan sifatnya as-sauda berkulit hitam Ibunda Ismail itu astauda berkulit kehitam hitam Berkulit kehitam hitam mungkin tidak hitam sempurna tetapi kehitam hitam Rambutnya keriting, posturnya lebih kecil, tinggal di sebuah negeri yang kemudian banyak ditumbuhi oleh sayur-sayuran dan diakhiri oleh sebuah sungai besar, yaitu Mesir. Sementara hubungan perdesaan maksud Rasulullah adalah Maria Al-Qibtiyah wanita Mesir yang kemudian eh, menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari bangsa yang kemudian asal keturunannya adalah orang-orang yang saudah berkulit kehitam-hitam. Ini pemulihan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang-orang Habasyah. Maka ketika ada orang Arab berkulit hitam, Rasulullah mengatakan bisa saja orang orang Arab berkulit hitam karena Arabnya adalah Arab mustahibah berasal dari keturunan Ismail alaihissalam yang memungkinkan terjadi percampuran kulit dengan orang Arab Afrika. Dan satu orang laki-laki datang kepada Rasulullah mengatakan istrinya berzina ya Rasulullah. Kalau bisa begitu ya, saya kulitnya putih, istri saya putih, anak saya kulitnya hitam. Tidak mungkin itu kecuali ada bibit asing yang masuk ke rumah saya. Kata Rasulullah, ditunjukkan oleh Rasulullah kepada segerombolan kawanan unta. Kau lihat, unta-unta itu maaf bukan unta, tetapi yang disebutkan adalah sapi. Kau lihat sapi? Iya. Apakah di antara mereka yang berkulit putih? Banyak Apakah di antara yang berkulit putih itu memungkinkan untuk berada berkulit hitam? Iya, kita Rasulullah. Juga pastinya ada yang katanya berkulit hitam. Maka Rasulullah waktu itu mengatakan kepada orang ini, maka demikian malah orang-orang Arab itu berasal dari satu keturunan yang dahulunya juga memiliki sumber nenek moyang berkulit hitam. Maka memungkinkan saja anak itu berkulit hitam meskipun kau putih dan istrimu putih. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi sifat yang selama ini resesif kemudian tidak muncul. Itu sangat memungkinkan. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila bin Rabah tidak punya Islam yang mulia. Maka bila itu hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ketika berada di Madinah, maka Bilal dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Amir bin Muhayyab. Ini luar biasa dari ya Rasulullah di dalam mempersaudarakan kaum hadirin jadi taat toh yang dilakukan di Madinah, toh persaudaraan di dalam Rasul di Madinah itu dua proses. Yang pertama taat toh antar muhajirin, persaudaraan di antara sesama muhajirin, baru kemudian persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Ketika taat toh di antara sesama muhajirin, Rasulullah SAW itu mempersaudarakan orang-orang yang kemudian kadang-kadang berasal dari status sosial yang berbeda. Maka demi mengikat betapa agungnya keislaman yang telah mempersatukan mereka, Rasulullah bahkan kemudian mempersaudarakan Abu Bakar as itu dengan dua mata budak yang dulu dibebaskan, yaitu Bilal bin Rabah dan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah ini dulu dibebaskan oleh Abu Bakar. Maka Rasulullah justru mempersaudarakan Abu Bakar dengan mereka. Adapun Rasulullah SAW sendiri mempersaudarakan diri dengan ahli bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini di antara keistimewaan ahli bin Abi Talib adalah ketika sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan dirinya dengan beliau. Nah, ketika kemudian tiba di sana, maka Bilal dan Abu Bakar itu mengalami homesick, kerinduan kepada Makkah yang amat tak tertahankan. Begitu masuk ke Madinah, mereka sakit, demam, Menempati tempat baru itu mereka demam sakit. Dikatakan di sana Abu dan Bilal ini kemudian kompak bersyair. Di antara syair mereka yang diabadikan adalah terjemahnya kira-kira berbunyi Duhai malamnya aku, akankah aku hidup di malam-malam yang ada di fah dikeliling tanpa dikeliling oleh pohon, ilfir dan tidak pula jali akankah satu hari nanti aku bisa minum lagi air di jantan salah satu mata air selain jam jam dimakan namanya di jantan dan rumput-rumputan khas makan itu namanya khair dan jarit. akankah aku bisa melihat lagi pegunungan Syamah dan Tafil Syamah dan Tafil adalah gunung-gunung di Makkah di antara Jabal Kubais dengan Jabal Uhud ini yang dikatakan oleh Bilal dia akan sangat rindu dengan Makkah kenapa Pak? masjid dari Yogyakarta kira kenapa berat ada untuk meninggalkannya walaupun ditawarkan sarana dan prasarana yang amat sangat jauh lebih memadai daripada yang Anda dapatkan di Yogyakarta kehidupan yang lebih terang, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih membersihkan, kehidupan yang lebih sedikit tantangannya. Tetapi kalau Jogja itu mengikat kita karena kenyamanan Justru maka itu memberi ikatan kepada dia Karena di sana banyak siksaan Karena di sana banyak kenangan di mana bila kemudian meledakan Akhirnya itu terus berjuang yang akan sangat pahit Tetapi memberikan satu kenangan yang tidak bisa Di Makkahlah Bilal mendapatkan hidayah Di Makkahlah Bilal disiksa Sehingga dia mengucapkan kalimat ahad, ahad, dan ahad di Makkah lah kemudian terangkat kedudukan dari seorang budak biasa menjadi sahabat Rasulullah SAW. Di Makkah lah Bilal bertemu dengan orang yang sangat baik bernama Abu Bakar yang membebaskannya dengan harga yang mahal dan rela anda pun harganya dinaikkan dan dinaikkan lagi dengan penuh dengan penuh ah, cinta bila merasakan satu kasih sayang di sangat terus di kota Makkah itu yang kemudian tidak akan mungkin mungkin tidak dia dapat lagi di tempat-tempat lain. Kenal tentang iman, kenal tentang dan kesalahan di Ka'bah, kenal tentang manis manisnya kemudian belajar dari Rasulullah, kenal tentang bagaimana kemudian dia merasakan betapa mulianya menegakkan jihad Islam di dekat Ka'bah dengan membacakan ayat Al-Quran di sana. Ini tidak bisa kemudian dia lupakan. Tetapi ini Madinah yang kemudian tetap menyebut bilang terhambat dengan penuh kemuliaan sehingga ketika salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi dan mimpi itu menjadi syariat karena mimpi itu adalah tentang lafaz adat ketika Rasulullah dahulunya bingung hendak bagaimana cara memanggil orang untuk salat apakah dengan trompet Rasulullah bersabda menyuntrokan adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Janganlah kita serupa dengan mereka. Lalu dimusuhkan lonceng. Lonceng adalah panggilan salat orang-orang Nasrani. Janganlah kita menyerupai mereka. Lalu apa? Hari itu musyawarah pun belum didapatkan jawaban. Maka hari berikutnya seorang sahabat Rasulullah setelah menghadapi dan ya Rasulullah, aku bermimpi mendapatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya al salat, hayya al falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka lafaz inilah yang kemudian dijadikan sebagai lafaz azan dan untuk mengumumkan keadaan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal. Bilal, coba kau naiklah ke atas Masjid Nabawi dan serukan seruan ini ke seluruh Madinah sebagai panggilan salat kita. Amat sangat indah dan berbunga-bunga hati Bilal ketika diberikan kepercayaan semacam itu. Sangat berbahagia dan berbangga bahwa Bilal bin Rabah si muda hitam itu kini dipercaya oleh Rasulullah jadi pemanggil anak di dalam sana. Maka dengan bergerak kita ke Masjid Nabawi dan kemudian memandangkan melakukan dengan suara yang sangat merah Kata Anas bin Malik dan Gandum di taraf Madinah ketika mendengarkan suara Bilal yang sangat syahdu, kami bergerak semuanya untuk mendatangi masjid dan salat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu Bilal lebih pengabdi kesayangan Rasulullah, meskipun Bilal tidak ada setiap waktu salat, bukan. Tetapi Bilal hanya ada pada waktu tertentu dan yang menjadi selalu kebiasaan Bilal adalah adat awal. Alat awal sehingga ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah kita itu waktu sahurnya pendek sekali belum kami kedua bila sudah memendekkan anak maka kata Rasulullah SAW janganlah kalian terpedaya oleh suara bila itu adalah suara untuk memalukan kalian salat malam hentikanlah makan dan minum itu kalau kalian sudah mendengar suara Abdullah bin Maktum jadi muadzin sebelumnya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Sementara yang dilakukan bilang ketika Abdullah bin Umi Maktum alat dia jalan-jalan. Kawan ke dekat rumah-rumah yang ada di dekat masjid itu. Salah, salah, salah. Dia memanggil untuk salat sampai akhirnya mendekati rumah Rasulullah SAW. Saya mengatakan salat ya Rasulullah. Dia mengatakan salat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun keluar untuk salat dan kemudian bilang sambil berjalan memandangkan iqamah. Jadi karena rumah Rasulullah dekat, Masjid Nabawi itu dekat ya. Kemudian sambil mengiringi Rasulullah di belakang Bilal itu memandangkan iqamah. Lalu salat pun didirikan. Inilah Bilal dengan Rabah Fadlullah di dalam kebiasaan-kebiasaan yang dipunyainya dan suara Bilal itu sangat istimewanya maka Rasulullah senantiasa memintanya alat pada waktu-waktu tertentu yang istimewa pula sehingga cuma saya mengatakan kepada Bilal dan kelelahan-kelelahan Bilal dan aktivitas setiap yang sangat menguras tenaga dan amat sangat melelahkan Bilal mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal arifna salah, wahai Bilal, istirahatkan kami ini jiwa-jiwa kami dengan salat yang dikumandangkanlah anak. Bilal terlalu memiliki satu sentah hasanah yang dia tuntunkan untuk kita semua Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, Ya Bilal, aku mendengar suara rombah di syurga, maka aku bertanya siapakah itu, dan ada jawaban itu adalah engkau. Maka kata-kata kepadaku, maka kau bisa demikian. Bilal bertanya, Ya Rasulullah, apakah aku ini? Dan Allah, hanyalah kebiasaanku, aku senang biasa menjaga wudhuku dan tidak ingin berada dalam keadaan hadas. setiap kali berhadas, bila sekali wudhu dan ketika berwudhu kata bilang maka setiap kali aku berwudhu aku ingat akan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diesakan dan diibadahi maka setiap kali saya sehabis wudhu aku senantiasa salat dua rakaat ini yang saya katakan saya jelas menjadi sunnah hasanah bagi kita sampai zaman ini yaitu sunnah salat yang dinamakan sebagai salat syukur wudhu ini adalah dua rakaat yang kemudian kita tunaikan setelah wudhu secara mutlak 在哪？我过来。